عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمة الله الحمد لله tidak mimpinya kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur kepada Allah dan ujian ini adalah berangkat dari kesadaran hati kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang selalu butuh, selalu sangat mempunyai kebutuhan dan hajat hanya kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita memahami semua yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita terus menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Takdir-takdir yang Allah timpakan kepada kita Apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk? Apakah takdir yang melapangkan kita atau takdir yang kita merasakan sendiri hakikatnya adalah anugerah Allah. Hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah membuat sebuah kaidah tentang masalah ini. Sebagaimana beliau membawakan dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau berkata, "Asasu kulli khairin Antak ta'lama anna ma Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Orang-orang beriman punya kaidah hidup yaitu dia beriman bahwasanya semua yang terjadi ini adalah Allah berkehendak dan Allah berbuat dan setiap yang Allah berkehendak dan Allah berbuat adalah bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba yang beriman, la itu illa khair. Tidaklah Allah menghendaki kecuali adalah kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena ya, Imam Al-Qayyim mengingatkan, menasihatkan kepada kita, asa syukur di khair dasar semua kebaikan. Dasar semua kebaikan orang beriman adalah kalian orang-orang beriman mengetahui, mengimani setiap apa saja yang Allah kehendaki terjadi dan setiap apa saja yang Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Maknanya beliau membawakan mengimani qada dan qadar Allah. Ini adalah kaidah kebahagiaan orang-orang beriman di dalam imannya bersama Allah. Dia selalu memahami setiap yang Allah takdirkan pada dia adalah rahmatnya Allah, kebaikannya Allah. Sekalipun doainnya takdir-takdir Allah ini adalah hal-hal yang kita rasakan sempit, secara banyak. Tapi karena adanya yang ada makrifatnya seorang mukmin kepada Allah, berimannya orang yang beriman dengan perbuatan Allah Azza Jalla dan memahami bahwasanya Allah adalah Maha memberi rahmat pada orang-orang beriman, maka sebagaimana Al-Imam Qayyim membawakan dalam sebuah syair yang mengingatkan kepada kita semuanya Beliau menerangkan bahwasanya wa runtu amran khirtali fil sirafihi famazil tabi minni abarru wa arhan abarra wa arhan famazil tabi minni abarra wa arhan kata beliau Imam Al-Qayyim kam runtu amran berapa banyak sudah saya menginginkan sesuatu firtalifin sirofi. Tetapi engkau Allah memilihkan sesuatu yang saya inginkan ini justru tidak tidak berhasil. Justru berbalik. Justru dilewatkan oleh Allah. Setiap kali kita menginginkan sesuatu menurut selera kita, menurut keinginan kita, Allah mentakdirkan lain. Maka beliau menerangkan dalam syair ini faman zilta fi minni abar abar arham maka engkau ya Allah dengan semua yang engkau timpakan kepadaku dan penyebabnya juga dariku engkau adalah abar wa engkau adalah sangat berbuat baik dan engkau adalah sangat menyayangi inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabar li amri mu'min karena amruhu kulluhu khair. Hidupnya orang beriman itu sangat menakjubkan. Kenapa hidupnya orang beriman itu selalu menakjubkan? Karena amruhu kulluhu khair. Semua urusannya orang-orang yang beriman itu adalah baik. Apapun yang terjadi yang Allah takdirkan pada orang-orang selalu menjadi kebaikan hidupnya. Nabi sallallahu wasallam menjelaskan, tidak asobat, tidak asobat, tidak asaba syarra fasyakar." Kalau menimpa pada dia kehidupan yang lapang dia bersyukur. Wa idza asabahu dharra asobat. Kalau menimpa kehidupan yang sempit maka dia bersabar. Dan Nabi mengingatkan ini tidak pernah ada pada selain orang beriman. Bahkan dalam beberapa penjelasan yang lain, kata-kata yang lebih tinggi, orang beriman itu bukan hanya ditimpa yang sempit dia sabar, tapi sekalipun ditimpa yang sempit dia juga bersyukur. Kenapa? Karena kesempitan pun sebenarnya adalah rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman. Ini yang sebenarnya kehebatan orang-orang beriman. Inilah sebenarnya kekuatannya orang-orang beriman yang menjadikan orang-orang beriman ini menjadi kekasih Allah. Yang sebagaimana Allah Jalla mengingatkan tentang mereka ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada menimpa pada mereka ketakutan di dalam hidup yang ia yahzanun dan mereka tidak senantiasa sedih dengan nanti apa yang akan datang dalam hidupnya. Ini semua adalah berangkat ketika orang mukmin itu punya keimanan yang benar di dalam hati. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar di dalam hatinya. Mengenal sifat-sifat Allah Jawa Jawa sebagaimana yang Allah ajarkan. Di mana semua sifat Allah adalah sifat berkah. Semua sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Ikhwan wa fatimidin wa rahmatullah Maka Kehidupan orang beriman Tidak ada yang dia lakukan kepada Allah Kecuali Hidup mencintai Allah Dan setiap saat selalu bersyukur kepada Allah Lebih-lebih lagi Bagaimana kehidupan orang beriman ketika ditolong oleh Allah terus menerus mendapatkan jalan untuk bisa sabar dan teguh di dalam imannya. Sebagaimana kehidupan ini kembali kepada bagaimana ilmunya orang-orang beriman di dalam makrifat kepada Allah, di dalam mengenal Allah Subhanahu Dan ilmu ini adalah kembali kepada pengajaran yang asal Bagaimana orang beriman ini hatinya cerdas? Bagaimana orang-orang beriman ini hatinya adalah hati-hati yang punya ilmu? Dari sinilah orang beriman itu memiliki kekuatan. Dari sinilah orang-orang beriman ini sesungguhnya mereka memiliki iman yang menjadikan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebutuhan kita tentang masalah ini kaum muslimin ayuhal ikhwan wal akhwat fillah iman wa lebih-lebih lagi pada zaman kita sekarang ini seperti merupakan kebutuhan yang sudah tidak bisa lagi kita tawar-tawar kembali. Kenapa? Karena penyakit umat yang dulu telah menimpa pada umat-umat sebelumnya, penyakit ini sudah mulai kembali melanda pada kebanyakan umat Islam. Penyakit apa ini? Tidak ada lain adalah penyakit kalau penyakit hati. Sehingga umat Islam banyak mengalami keterpurukan. Sehingga umat Islam masih sangat jauh sekali untuk bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang munafikin yang membedakan kekasihnya Allah dengan musuhnya Allah adalah iman mereka. Mati kolbi apa yang ada di dalam hati mereka. Kita masih ingat apa yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Rasulullah mengisahkan tentang masalah ini? Di mana umat ini dinilai oleh Allah hina, rendah, dan kapan umat ini diangkat oleh Allah. Hadis yang insya Allah sudah sering kita dengar. Di mana letak terperlukan umat? Yang kita harus kembali cerdas memahami masalah ini. Supaya usaha kita, jalan kita untuk menjadi orang beriman ini benar-benar kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Yusiku ta'alaikum al umah Atau kata Rasulullah SAW Hampir-hampir Bangsa-bangsa yang tidak beriman Mengelilingi kalian Ini isyarat dari Nabi Umat ini terpuruk Umat ini lemah Umat ini mengalami kerendahan, kehinaan ini isyarat dari Nabi adanya sebuah dak, adanya sebuah penyakit yang mengancam umat, yaitu masalah hati mereka. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi menjelaskan tentang Yusiku antadalikumul umat Hampir-hampir kalian itu dikelilingi oleh musuh-musuh kalian Para sahabat bertanya Awa min kalabin nahnu yawma idir ya Rasulullah Apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Nabi mengatakan tidak. Jumlah kalian waktu itu bahkan tuh yawma idin kathir. Kalian pada waktu itu adalah banyak. Walakin nakum gusatun gusar isyai. Akan tetapi kalian pada waktu itu Nilainya kalian itu seperti buihnya air yang mengalir. Seperti buih. Yang Al-Quran Allah Azza wa Jalla pernah mengingatkan nilainya sebuah buih. Fa'amal zabadu fayadhabu jufan. Adapun buih itu sesuatu yang tidak berharga akan hilang sirna jufa. Tidak ada nilainya untuk Nabi mengingatkan, umat ini akan mengalami keadaan sebagaimana Jufa, sebagaimana sahabat. Kemudian Nabi menunjukkan bagaimana umat ini kok seperti ini keadaannya. Nabi SAW mengingatkan, wala yanzi'anna Allah wala Allahu al-wahna wala Allahu fi ulubikum al-wahna pada waktu itu Allah mencampakkan pada hati kalian al-wahna. Apa yang dilihat oleh Nabi? Dahirnya atau hatinya? Hatinya. Pada waktu kalian nilainya rendah ini ada masalah. Masalahnya adalah di hati kalian. Pada waktu itu Allah menimpakan pada hati kalian penyakit al-wahna apa itu penyakit arwahnya? Nabi menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Hati-hati kalian yang seharusnya bertabut. Hati-hati kita yang seharusnya itu hanya punya hubungan, punya ta'aluk kepada Allah. Ta'aluknya berubah. Ketergantungannya, keterkaitannya, kecintaannya, harapannya, takutnya, pada dunia. Ya. Dan akhirnya kehidupan akhirat itu sesuatu yang tidak disukai. Hari-hari janji-janji untuk bertemu dengan Allah itu hari-hari yang mansia, yang terlupakan, yang tidak disiapkan, yang tidak dipentingkan. Hukum dunia wakala karahiyatul Cinta dunia dan takut dengan kematian. Ada satu masalah Kepada Allah ketir yang Nabi katakan dalam hadis ini Sallallahu alaihi wasallam Pada saat hatinya orang beriman terkena dak Terkena penyakit di mana hati-hatinya orang beriman jadi jahil kepada Allah Jahil kepada akhirat Lebih tinggi makrifatnya kepada dunia Dan akhirnya cintanya hati kepada dunia lebih tinggi mengenal dunia daripada mengenal akhirat, lebih tinggi mengenal kesenangan dunia daripada kesenangan dekat dengan Allah. Pada saat hatinya orang beriman seperti itu, bersamaan itu hatinya orang yang tidak beriman juga dirubah oleh Allah. Apa perubahan yang ada pada, pada hatinya orang beriman? Nabi SAW bersabda, "Wala yanzi'anna Allahu fi qulubi aduwikum al-muhabah. Allah mencabut rasa takut yang ada pada hatinya musuh-musuh kalian. Di saat hatinya orang beriman lemah, maka saat itu Allah jadikan hatinya orang yang tidak beriman kuat. Dan sebenarnya jatuh bangunnya manusia dari sana. Jatuh bangunnya manusia Lemah, kuatnya manusia itu dari hatinya. Bagaimana Nabi Sallallahu Wasallam mengkabarkan salah satu kelebihan Nabi Sallallahu Wasallam dengan para nabi-nabi yang lain? Apa? Kata Nabi Wasallam, Nusir kubiru birruhi masir sahih. Salah satu kemuliaan yang memberikan pada Nabi kita Muhammad Wasallam. Usirtu birrubi masyirata saya Saya ditolong oleh Allah Dengan roh Dengan kengerian Rasa takut yang luar biasa Yang ada pada hatinya orang kafir masih Rata Sahir Pada satu bulan perjalanan Jadi Nabi dulu Sallallahu alaihi dan para sahabat kalau sudah perjalanan satu bulan menuju peperangan, itu musuhnya sudah dikalahkan oleh Allah. Dalam bentuk apa musuhnya sudah dikalahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dijadikan hatinya musuh itu ngeri dan takut. Itu sudah kemenangan dari awal. Dan itu sebagaimana tadi, karena hatinya Nabi, hatinya para sahabat adalah hati-hati yang kuat. Coba lihat ayat-ayat yang menerangkan janji-janji Allah ketika Allah Azza wa Jalla menjanjikan pertolongan kepada Nabi kita pada waktu perang Badar. Dijanjikan oleh Allah berapa? Seribu. Kalau kuat, kalau hatinya sabar, dijanjikan tiga ribu. Kalau hatinya kuat lagi dan sabar, dijanjikan berapa? Khamsati ala minal malaikat. Dijanjikan lima ribu mereka Maka ini kaidah yang harus kita kembali kembalikan di dalam kehidupan kita orang ini, Sehingga mudah-mudahan dengan kita memahami kembali penyakit yang menjadi skala besar, yang menjadi skala prioritas ini, kita bisa kembalikan kembali bagaimana kita bisa membangun perjalanan iman kita, perjalanan agama kita yang sesungguhnya. Sebagai contoh, Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad tentang bagaimana jalan kemenangan umat ini. Kalau begini, hari ini kalau kita disampaikan tentang pola berilmu, insya Allah kita sepakat. Sebagaimana kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, Tolak berilmu, penuntut ilmu, kalau kita sekarang membaca kitab-kitab para ulama tentang menuntut ilmu, tidak ada masalah. Semua menerima, semua sepakat. Dan jalan kita adalah seperti itu. Yang jadi masalah sekarang ketika jalan ilmu ini ditekuni. Ya kan? Ketika kita harus menempuh jalan menuntut ilmu. Apa persoalannya? Ini jalan berobat. Kalau orang sakit kemudian dinasihati, kamu pengen sembuh ya pengen sembuh. Berobat mau, berobat itu untuk menyembuhkan penyakit betul. Tapi kalau sudah sana kamu berangkat berobat, bagaimana? Belum tentu orang itu jalan sembuh. Kenapa? Berobat itu susah. Berobat itu sesuatu yang berat Berobat itu adalah bertentangan dengan selera. Harus diatur begini, harus begini, harus begini, harus menjalani dengan pelan dan sebagainya. Tidak mudah. Apa yang menjadikan kekuatan orang bisa menempuh jalan seperti ini? Penuntut ilmu kalau dinasihati belajar, belajar mau. Sebagai contoh, kalau kita daurah, kalau kita belajar, satu dua hari mau masih semangat. Tapi kalau sudah ditekuni berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sudah banyak ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah, ujian dari gurunya, dari temannya, dari problem hidupnya, dari lambatnya dia berpikir, dari banyaknya ujian yang lain, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah belum tentu dia akan jalan. Maka sesat mengingatkan. Apa yang menjadi kekuatan orang-orang menempuh jalan ini? Kata beliau, rahatul kalb. Yaitu kelapangan hati. Tenangnya hati. Talibul ilmi yahtaju ila rahatil kalb. Penuntut ilmu itu sangat mendesak untuk butuh supaya hatinya itu tenang. Hatinya itu lapang. Maka menjadi dasar kembali apa yang diingatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu kunna nata'allamul iman summa nata'allamul quran ada apa kata mereka para sahabat kami dulu belajar tentang apa iman kemudian kami belajar tentang apa Quran maknanya dulu sahabat itu belajar tentang pokok bagaimana mereka memahami iman, kemudian mereka baru mempelajari ilmu secara detail, imannya tambah lagi, tambah lagi, tambah bertambah. Betapa banyak penuntut ilmu sudah banyak menuntut ilmu lemah. Kenapa? Ujung-ujungnya ternyata bukan karena pikirannya tidak pintar. Bukan karena dia tidak bisa belajar, bukan. Paling banyak menimpa mereka dalam fitnah yang ada di dalam hati hatinya tidak kokoh, hatinya tidak kuat. Cobaan-cobaan yang sebenarnya itu ringan dan tidak berat dianggap berat. Sebagai contoh kata beliau segera dan serasati Sa'di Penuntut ilmu Kalau dia punya kekuatan rojak Maka tidak ada suatu ujian Kecuali dia bisa menghadapi Apa itu rojak? Kuat rojak kuatnya harapan kepada Allah. Kenapa? Kata beliau sesati, al ilmu minatullah. Ilmu itu anugerahnya Allah. Dan manusia itu telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla qabilun li Allah, Apa? Menerima untuk belajar. Allah menyiapkan kita segodoh apapun dengan adanya tuntunan Quran dan Sunnah yang butuh dipelajari untuk dijadikan iman, berarti pribadi-pribadi kita ini disiapkan untuk bisa belajar. Bisa. Kalau seandainya orang-orang beriman itu punya kekuatan rojak seperti ini, batu besar yang menghalangi jalan dia di dalam ilmu, maka menjadi sesuatu yang ringan. Ini semua adalah kembali kepada kuatul hati kuatnya hati kita. Karena itulah kita butuh kembali mengembalikan fikih, mengembalikan pengajaran. Bagaimana kita membangun kaidah ini kembali di dalam perjalanan agama kita, agar kita ditolong oleh Allah untuk menekuni agama ini dengan kuat sebagaimana Ibnu yang mengingatkan dalam kitab Bigo Satu Lahfan, Bigo Satu bahwa hadza tariq Jalan ini adalah yahtaju ila quwwatul ilmi wa quwwatis sabr. Jalan ini adalah membutuhkan kepada kuatnya ilmu dan kuatnya sabar. Maka pengajaranlah yang kita butuhkan agar kita bertambah hari bertambah yakin dan bertambah hari bertambah diberikan kekuatan untuk bisa sabar. Semuanya ini ada dari kitabnya Allah Azza wa maka mudah-mudahan apa yang kita ambil nasihat dari kitab Islahul Islahul Qulub yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahdi ini kembali mendidik kita bagaimana kita memberikan pengajaran untuk menjadikan hati-hati kita kembali memiliki kekuatan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pahami kita dapat bercermin kembali di mana sebenarnya letak kita membawa diri dan bagaimana letak kita membangun kekuatan kembali di dalam agama kita ini. Tidak ada lain adalah bagaimana kita kembali Islam puluh. Bagaimana kita kembali memperbaiki hati kita. Membenarkan kembali pangkal dari seluruh agama kita, yaitu hati kita. Dan dengan jalan kita mengembalikan kenapa kita harus memperbaiki hati kita. Dari pemahaman-pemahaman yang sudah diterangkan oleh beliau menjadi kekuatan bagi kita kenapa kita harus mengembalikan hati kita dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di awal buku yang beberapa ini yaitu kawaid beberapa kaidah-kaidah yang nafisa yang sangat tinggi di mana Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memperbaiki hati. Dan insya Allah pada pagi yang mukarokan ini kita akan sampai kepada usul yang ke tujuh ya, nah, ke enam ya. ya. Mudah-mudahan kembali kita akan mendapatkan nasihat di mana letak masalah ini adalah masalah yang agung dan bagaimana kita mengembalikan masalah ini dengan benar. Beliau Hafidahullah berkata pada قال المؤلف حفظه الله تعالى الأصل السادس عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح Usul yang keenam yang mengajarkan kembali kepada kita bagaimana seharusnya kita membangun agama kita ini kembali dengan benar. Beliau mengingatkan sebagaimana perjuangan kita di dalam hidup ini, kemenangan kita di dalam hidup ini, kebahagiaan kita di dalam hidup ini kembali kepada asal fitrah kita yaitu beribadah kepada Allah. Terus bagaimana kita membangun ibadah sehingga ibadah-ibadah kita ini benar-benar ibadah yang membahagiakan kita. Ibadah yang menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi orang-orang mulia. Ibadah yang menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat. Disinilah kita kembali dipahamkan oleh beliau Ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatul jawab. Ibadahnya hati itu adalah lebih agung, lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah anggota tubuh. Dari sanalah kita mengembalikan ibadah. Kemana yang harus kita kembalikan ibadah kita dulu? Tidak ada lain adalah ibadah hati kita lihatlah bagaimana Allah SWT mengukur siapa hamba-hambanya yang menjadi kekasihnya Allah yang dinilai oleh Allah selalu mendekatkan diri beribadah kepada Allah dan siapa hamba-hambanya Allah yang tidak dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah dengan ibadahnya itu nilainya dari masalah ibadatul qalbi dari ibadah ibadah hati. Sebagaimana ayat yang berulang-ulang kita sampaikan, ketika Allah menilai umat yang murtad, kemudian Allah menggantikan umat yang tidak murtad. Dari mana penilaian itu? Apa kriterianya? Allah berfirman, "Fa innahu may minkum an dinihi Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Apabila di antara kalian sudah murtad dari agamanya, maka Allah mengganti suatu kaum yang lain yang dipilih oleh Allah. Apa cirinya kaum itu? Ciri yang paling pokok apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah cinta adalah asrul ibadah. Cinta kepada Allah Jalla adalah pangkalnya ibadah. Hilangnya cinta kelihatan masih beraktivitas ibadah, kalau di dalam hatinya sudah ada, tidak ada lagi cinta kepada Allah, layak tak? Allah mendiri satu kaum menjadi kekasihnya Allah apakah tidak? Kembali kepada kecintaannya kaum itu kepada Allah. Dari mana cinta itu akan tumbuh? Cintanya seorang hamba akan tumbuh kepada Allah apakah cuma-cuma langsung tumbuh? Tidak. Cinta kepada Allah ini tumbuh dari ma'rifah. Dari seorang hamba itu mengenal Allah. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan dalam tafsirnya min lawazimil mahabbah al ma'rifah. Di antara tuntutan mencintai Allah, konsekuensi yang bisa menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah adalah al-ma'rifah. Bal bahkan kata beliau tidak ada cinta kepada Allah kalau tidak ada marifah. Sekarang seberapa kita memahami dan bahkan menekuni ilmunya Allah bagaimana jalan kita mengenal Allah Maka dari sana kita sudah bisa melihat nasib kita di dalam masalah iman hati kita keibadah yang ada di dalam hati apa di dalam hati kita itu seberapa. Maka beliau menerangkan dalam pembahasan ini Al-Qalbu asrafu minal jawab Fakana amaluhu asrafa min amalil jawab Hati itu adalah lebih mulia daripada anggota tubuh Sehingga amalnya hati Karena hati itu lebih mulia daripada anggota tubuh Amalnya hati di sisi Allah itu adalah lebih mulia daripada amalnya anggota tubuh. Ayo ada wa akhwatiddin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita mau kedatangan bulan yang mubarak. Ibadah yang agung di dalam bulan Ramadan yang paling agung disyariatkan oleh Allah ibadah apa? So, ibadah puasa. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ibadah puasa. Ada dua fenomena. Ada dua fenomena. Fenomena yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang yang disebutkan oleh Nabi, kamu yang min laisa lahu min siyamihi illa atas wal Nabi mengingatkan tentang orang-orang yang beribadah puasa pada bulan Ramadan. Banyak dari orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dia tidak dapat apa-apa kecuali atas wal lapar dan dahaga. Sah puasanya, gugur kewajibannya. Faidah yang agung dari ibadah tidak diarahi. Apa faidah yang agung dari ibadah? Orang mukmin itu bertambah ibadahnya, imannya bertambah atau imannya stagnan atau imannya kurang? Bertambah kan? Sehingga ada ulama mengatakan Berarti yang membedakan puasanya yang ini dengan puasanya yang ini apa? Anggota tubuhnya apa hati? Hati. Ikhwani wa akhwati fitin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ibadah puasa kita yang satu nilainya sangat rendah, yang satu nilainya masya Allah azza wajalla mengatakan wa ana ajizi jauh sekali nilainya. Apa yang membedakan? Ma'rifatul qalbi hubungan hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah contoh konkret dan masih banyak lagi contoh bahwasanya para kekasih Allah Azza wa ini adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang mereka tidak cerdas hati. Contohnya orang Khawarij dia mendekatkan diri kepada Allah cuma dengan ibadah zahir. Ibadah hatinya tidak diurusi. Contohnya orang-orang munafik. Dia banyak sifat mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah zahir yang propos. Ibadah hatinya tidak pernah diperbaiki. Makanya mereka sepertinya punya ibadah bergunung-gunung, tetapi sesungguhnya di sisi Allah habaan mansur. Seperti debu-debu yang berterbangan. Kadang-kadang kita melihat ada hamba-hamba Allah kalau kita melihat gayanya orangnya oh, biasa, sederhana, ibadahnya kalau kita ukur biasa-biasa, sepertinya seperti itu. Kenapa? Dia punya ibadah-ibadah yang tersembunyi. Dia punya ibadah-ibadah yang orang-orang lain tidak tahu. Dia punya ibadah yang tidak bisa dideteksi oleh manusia yaitu ibadatul qalb. Ibadah apa? Ibadah hati. Kau muslimin yang mana wafat dalam man warahmatullah. Maka beliau mengatakan wa man ta'ammal asy-syari'ata fi masabiriha wa mawalidiha alima irtibata a'malil jawarihi bi a'malil qulubi wa annaha la tanfa'u bidunha wa anna a'mal al-qulubi al min a'mal al-jawarih. Barang siapa yang dia mau merenungi, memikirkan syariatnya Allah, wahyunya Allah, pada sumber-sumbernya syariat dan pada datangnya syariat. Coba lihat dasar-dasarnya agama kita, baca ayat-ayat tentang akidah, baca ayat-ayat tentang bagaimana beriman, Kemudian baca pula ayat-ayat tentang bahwa itu syariat, datangnya perintah-perintah syariat, larangan perintah, coba pahami ayat-ayat ini. Maka dia akan mengetahui bahwasanya amalan-amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah selalu dihubungkan dengan apa? Amalan hati. Bahkan amalan anggota tubuh itu ada toleransi. Ya kan? Ada toleransi. Kalau Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, mastafakna, ya kan? Kita beramal itu adalah semaksimal kemampuan kita. Ini dohir apa batin? Dohir. Ada apa apa yang ada di dalam batin kita tidak ada asal alasan saya baru mampu setengah iman setengah munafik tidak bisa. Saya baru mampu di dalam masalah hati setengah percaya, setengah tidak percaya, nggak bisa. Nggak bisa seperti Ibadah falak itu adalah yang menjadikan dasar ibadah anggota tubuh. Bahkan ibadah anggota tubuh itu tumbuhnya dari mana? Nah, tumbuhnya dari mana? Dari ibadah falak. Coba sekarang kita ambil faedah. Tauhid mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ada berapa? Ada berapa mentauhidkan Allah yang sering kita dengar pembagian tauhid? Ada tiga. Ada lagi yang lain? Sebagian ulama menerangkan pembagian tauhid ada tiga. Sebagian ulama menerangkan pembagian tauhid ada ada dua. Pembagian tauhid berkaitan dengan objek dari tauhid itu. Yang paling memahamkan kepada kita ada dua, yaitu tauhid al-ma'rifah ya, dan tauhid at-talak. Tauhid mengenal zat Allah, yaitu mentauhidkan zatnya Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, rububiyahnya masuk di sana. Berarti objeknya siapa ini? Objeknya Allah. Kemudian tauhid atau Tauhid tuntutan. Tauhid di mana objeknya adalah apa? Perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Perbuatan hamba. Berdoa harus kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah. Salat perbukaan kepada Allah. Ini tauhid atolah yang umum kita pahami tauhid ibadah. Ya kan? Sekarang tauhid ibadah yang benar itu lahir dari apa? Dari apa? Dari tauhid ma'rifah, tauhid dat atau lahir begitu saja sendiri. Kita ibadah, hakikat ibadah itu apa? Saya Sa'di Allah ketika menafsirkan makna Allahus Samad. Dalam tabiat al beliau menerangkan yang dimaksud Allahus Samad. Ayat al-maksud. Apa maksudnya? Allah adalah dat yang dituju. Bagaimana seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla? Ayat al-mahbub. Menuju kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah bagaimana seorang hamba menuju kepada sesuatu. Beberapa kali saya sampaikan di majelis ngaji. Hari ini kita melihat ada orang datang ke kuburan, minta tolong di kuburan. Berarti menuju ke sana. Hah? Menuju ke sana. Sekarang kita tanya. Ada orang yang tidak tahu sama sekali tentang kuburan. Dan tidak tahu siapa penghuni kuburan itu dan tidak tahu informasi apapun tentang kuburan itu dia datang ke situ datang ke situ nggak nggak mungkin dia datang orang-orang yang datang ke sana berarti dia tahu kuburan itu nggak mengenal kuburan itu nggak mengenal kalau dia cuma mengenal kuburan itu adalah tempatnya orang beriman di alam kerja, dia minta tolong ke sana nggak nggak kenapa dia minta tolong ke sana karena dia merasa kuburan itu di sini bisa menolong kita kan begitu. Berarti dipahami dulu dari mengenal kan? Dengan demikian, orang datang ke sana meminta tolong itu lahirnya dari mana? Dari mengenal. Dari memahami siapa yang mau didatangi. Dengan demikian, tauhid ibadah itu adalah tahqiq perwujudan realisasi dari tauhid apa? Al-ma'rifah. Al-Ma'rifah. Tauhid mengenal. Jadi dengan demikian, kalau Allah menyuruh kita untuk mentakwilkan Allah dengan ibadah, ibadah itu akan benar-benar berdiri membahagiakan kita berangkatnya dari tauhid al-ma'rifah wal nisbah. Makanya ketika Syafi'i menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang pertama dia terangkan ilah bimakna uluhiyah ay atau bi kulli kamal. Yang pertama dia tafsirkan yang dimaksud sesembahan ilah adalah pemilik sifat kesempurnaan yang tunggal hanya dia. Setelah itu al-mustahiqu li jami'il ibadah. Setelah kita mengenal bahwasanya Allah pemilik sifat kesempurnaan berarti apa? Dia yang berhak untuk diberikan apa? Ibadah. Kenapa? Tidaklah seseorang beribadah kecuali yang diibadahi itu dianggap punya kesempurnaan. Kan begitu kan? Orang datang ke dukun, dia anggap dukun ini punya kesempurnaan. Iya. Maka sebenarnya lahirnya ibadah itu berasal dari Allah. Di sini kita kembali memahami ibadahnya orang beriman yang dia berkaitan kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu adalah berangkat dari ibadatul qalb. Berangkat dari cintanya kepada Allah. Berangkat dari harapannya kepada Allah, berangkat dari takutnya kepada Allah. Itu yang dulu pernah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau Ibrahim Al-Wajiri dalam Mausu'a Fikul Qulub Beliau mengatakan kalimat yang simpel tetapi coba renungkan dan masya Allah. Kata beliau, Tidaklah seluruh aktivitas yang dilakukan manusia di dunia ini kecuali berangkat dari tiga hal. Berangkat dari mahabbah, berangkat dari khauf, berangkat dari roja. Coba lihat. Orang siang malam mengejar dunia. Apa motivasinya? Kalau tidak takut kehilangan dunia, berharap dapat dunia, atau apa? Cinta dunia. Kan begitu kan? Sudah tidak ada lagi yang lain. Ya. Di sini sebenarnya tidak bisa dimungkiri. Kalau orang memang beribadah kepada Allah dengan benar, mesti berangkatnya dari tiga ini. Kalau tidak berangkat dari tiga ini, maka lihat ibadahnya. Ibadah yang sebenarnya tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Bahkan diterangkan oleh beliau Sesungguhnya ibadah anggota tubuh tanpa fa'u dunia Tidak bermanfaat tanpa adanya ibadah ibadah hati. Sebagaimana tadi kita contohkan, puasa kita yang tidak diikuti dengan hati latan fa'. tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat pada Makanya kalau ulama mengatakan Ramadan ini adalah madrasah, sebagai ulama menandakan Ramadan itu batas. Umur kita sudah berapa tahun? Katakan 15 tahun. Sejak kita balik sudah berapa tahun kita lewati madrasah Ramadan? Bagaimana dampak kita setelah keluar dari madrasah Ramadan? Ini kembali kepada hikmat bilqal. Kalau hati kita jahil, hati kita tidak memasuki Ramadan dengan ilmu, dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa tidak banyak kita mendapatkan perubahan di dalam hidup. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang ya butuh Ramadan. Masya Allah. Saya ada ulama mengatakan man ya butuh Ramadan, fa inna Ramadan qad mata. Nah, siapa yang menyembah Ramadan tanggal 30 Ramadan Ramadan meninggal dunia maka berakhirlah sudah dia Allah khair lahum. Siapa yang beribadah kepada Allah, Ramadan tidak Ramadan sama orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini semua berangkat dari hati Bapak-bapak Ibu, ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan amalan anggota tubuh itu lebih diwajibkan pada seorang hamba daripada Jadi kita tahu definisi iman apa? Al iman qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawari. Ya kan? Iman itu mencakup apa? Ucapan dan amalan. Ucapan hati dan apa? ucapan lisan. Apa ucapan hati? Al-ma'rifah, bertasdik. Ya. Memahami, punya ilmu tentang Allah dan seterusnya namanya sifatnya dan membenarkan. Meyakini. Kemudian ucapan lisan. Apa ucapan lisan? Yaqrar. Ya, mengucapkan kalimat syahadat orang tua kita sudah muslim, sudah beriman, harus baca syahadat lagi enggak? Enggak. Ya, enggak harus baca syahadat lagi. Sekarang amalan anggota tubuh sama amalan hati. Amalan hati adalah wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Beda dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh, amalan lisan, amalan apa anggota tubuh yang lain yang tidak bisa ditawar-tawar itu dalam dalil ada berapa? Ada berapa? Yang kalau dia tidak mengamalkan itu bisa hilang iman. Ada berapa besar? Salat kan? Ya? Amalan anggota tubuh yang tidak bisa ditawar-tawar salat. Itu pun masih ada penjelasan ulama Orang yang meninggalkan sholat itu dinilai kafir atau tidak kafir, di sana ada batas kafir atau tidak, ini masih dirinci oleh ulama. Tapi kalau amalan hati, tidak ada. Makanya dia dalam hadis Nabi Wasallam, Man ra'a minkum fal yubajirhu biyadi. Fa illa biyastati, fa bilisani. Fa illa biyastati, Fabiqalbi. Kemudian apa kata Nabi? Wadalika ad'aful iman. Kemudian dalam penjelasan yang lain, walaysa ba'da dzalika wara'a min iman. Siapa yang melihat kemungkaran dalam dia berubah dengan apa? Dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia mampu dengan apa? Hatinya. Kalau hatinya tidak mengingkari, Gimana? Tidak ada lagi iman di dalam. Tidak ada lagi iman di dalam. Dari sini kita memahami kembali di mana sebenarnya perjuangan kita yang paling besar. Bagaimana kita mengembalikan kekuatan kita, yaitu bagaimana kita kembali kepada ibadah hati kita yang sebenarnya. Bagaimana kita membangun kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap banyak kepada Allah dan seterusnya. Bahkan diterangkan oleh beliau, wa hal yughayyazu al-mu'minu 'anil munafiqi illa bima fi qalbi kulli waqidin minhuma min al-a'mali allati mayyazat bainahuma. Kata beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi Bukankah Orang yang beriman itu dibedakan dari Sholatnya atau tujuannya? Ibadah doirnya atau tujuan hatinya? Hah? Tujuan hatinya. Ibadah hatinya. Apa yang membedakan? Orang mukmin adalah orang yang tidak sirik. Orang munafik? Sirik nggak orang munafik? Gimana? Orang munafik sirik nggak? Sirik. Sirik akbar atau sirik asbar? Syirik akbar. Di mana letak syirik akbar yang orang munafik? Syirik? Syirik, syirik apa? Ada berapa pembagian syirik? Syirkun niyah. Syirkun niya wal iradah. Syiriknya orang munafik adalah syirik di dalam niya dan syirik di dalam apa? Tujuan hidupnya. Ini yang membedakan. Ya. Yang membedakan adalah di sini. Coba lihat ayat yang Allah Azza mengingatkan tentang orang munafik membangun masjid. Masjid apa yang dibangun oleh orang munafik? Masjid dirat. Apa dasarnya orang munafik membangun masjid dirat? Memecah belah umat Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk cari dunia. Ibadatul mu'min, ibadahnya orang beriman itu karena mencintai Allah, dan mengharapkan yang ada di sisi Allah, ibadahnya orang munafik apa? Yuridu dunia, menginginkan. Ini yang membedakan. Yang membedakan adalah hatinya. Kalau kita sudah memahami seperti ini, coba mari kita mengaca. Di mana hati kita kekuatannya? Kita bandingkan para sahabat Nabi. Sebagaimana Ibnu Mulaika meriwayatkan tentang sahabat Nabi, adraktu arba'ina. Saya mendapati 40 dari sahabat-sahabat Nabi dan nifaq. Apa? Mereka takut munafik. Itu sahabat Nabi. Yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman pada mereka masuk surga. Ahli Badr Allah mengatakan mereka ahli jannah. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga ahli jannah. Istri-istrinya Nabi dijamin ahli jannah. Seluruh sahabat Nabi dijamin kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat Nabi dijamin oleh Allah surga. Mereka takut munafik. Yang ditakutkan mereka adalah hatinya. Sampai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kalau dia ingat fitnah perang Jamal matanya bengkak, menangis, tidak pernah berhenti. Ini keadaan mereka. Yang ditakutkan adalah nifak. Nifak itu pada dalil atau pada hati? Pada hati. Mereka tahu benar bagaimana mereka itu menjaga kemuliaan ibadah mereka. Karena yang membedakan mereka dengan orang yang tidak beriman, kalbu hati. Pada hati mereka. Karena itu sesat bahkan mengungkapkan dalam bahasa yang lain wartadda ila sudurihim. Generasi-generasi yang sekarang ini dengan berbagai macam fitnah yang menimpa mereka di dalam agama mereka irtadda ila sudurihim menjadikan murtad di dalam dada-dada mereka. Apa berarti? Kehancurannya di zahirnya atau di hatinya? Di hatinya. Ini ikhwanafitin. Wafatitin rahmai wa rahmatullah. Karena itu ada sisi yang aneh. Kalau sudah tahu kita seperti ini, berapa lama kita belajar tauhid? Berapa sudah kita belajar marifat kepada Allah? Kalau kita tahu penyakit yang paling besar adalah di dalam hati kita, sampai di mana kita memperbaiki Kita kadang-kadang baru belajar kita tauhid yang cuma sederhana, tipis, Kita kadang sudah merasa usah sudah belajar tauhid. Ini adalah keadaan yang harus kita kembalikan mengukur keadaan hati kita dengan upaya kita untuk memperbaiki hati kita. Sudah sebanding atau belum? وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام illa bi amali qalbihi qabla jawarihi. Dan apakah mungkin seseorang dia masuk kepada Islam kecuali dengan amal hatinya sebelum amal anggota tubuhnya? Ya cuma fenomena yang terjadi pada sekarang ini kita duluan masuk Islam dari kita atau hari kita? Dari kita. Makanya kualitas kita kemudian ketika itu harusnya segera dibenerin tapi karena kebanyakan kita sekarang ini setelah bagiannya masuk Islam, hatinya tidak banyak diurus, akhirnya ya begitu terus. Beda dengan orang-orang musyrik dulu. Orang-orang musyrik dulu ketika mereka masuk Islam, hatinya dulu atau zahirnya dulu? Hatinya. Makanya Abu Talib disuruh masuk Islam, mau nggak? Tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Paham dia. Kalau saya masuk Islam, begini kita sekarang ini sudah tua jadi orang Islam belum tahu saya itu harus begini. Ya kan? Sudah lama kita jadi generasi Islam, bahkan urusan dunia sudah kita tekuni banyak. Kalau dunia kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau urusan iman kita belum bisa mengatakan saya harus begini. Ini karena kulubin hati-hati kita keadaannya lemah. Jadi kalau dulu mereka orang-orang Arab paham itu kalimat tauhid. Makanya Allah mengabadikan perkataan mereka, aja alal aliya ilahan wahid. Orang-orang Mesir dulu kalau didakwahi Nabi, mereka komentar. Apa komentarnya? Apakah sesembahan itu harus satu? Harga saya yurah. Ini sesuatu yang kita tidak bisa terima. Mereka paham kan? Paham. Makanya kalau mereka masuk di dalam Islam, mereka mengerti hatinya itu sudah jelas. Demikian maka Islam Islam mereka kemudian tumbuh sebagaimana kata para ulama kita wakasuna sunnah Islam ba'da dalika. Maka Islam Islam mereka setelah mereka dulu jahil jahiliyah mereka masuk ke dalam Islam Islam mereka walaupun telat masuk Islam. Walaupun telat. Contohnya, beberapa sahabat Nabi yang luar biasa yang masuk Islamnya telat. Siapa? Dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia. Siapa? Khalid bin Walid kan? Kapan masuk Islamnya Khalid bin Walid? Pada waktu perjanjian Hudaybiyah kan? Tinggal berapa tahun Nabi? Tidak lama apa? Meninggal dunia. Tetapi karena Khalid bin Walid itu berangkat dari iman yang benar. Dia sejak awal itu sudah tahu dakwahnya Sebagaimana suratnya adiknya ketika mengirim surat kepada Khalid bin Walid pada waktu perjanjian dia. Apa kata adiknya? Saya itu tahu bahwasanya kamu itu tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya mulia. Apa yang menghalangi kamu untuk segera masuk ke dalam dakwahnya Muhammad? Kamu tuh tahu sejak di Mekah, adiknya mengingatkan. Sejak awal Nabi Muhammad berdakwah, kamu tuh tahu bahwa agamanya Muhammad itu mulia. Kenapa kamu tidak segera? Kemudian adiknya mengatakan kembali dalam beberapa riwayat, kamu sudah tertinggal banyak. Kamu tidak ikut perang Badar. Kamu tidak ikut peperangan-peperangan bersama dengan Nabi. Kamu tidak ikut kemuliaan-kemuliaan dengan Nabi. Ini secara dolim. Tapi karena sahabat-sahabat dulu itu masuk Islam dengan kecerdasan hati. Kan? Mereka tahu cara mengejar ketertinggalan iman mereka. Bahkan dalam riwayat siapa Khalid bin Walid ketika masuk Islam datang kepada Nabi diserahkan tubuh. Ya Rasulullah, saya serahkan seluruh tubuh saya untuk agama Allah. Bahkan dalam ayat saya wakafkan tubuh saya. Maka Nabi memberi kesempatan, Allah memberi kesempatan. Dan akhirnya kalau bin Walid menjadi orang mulia di dalam agama ini. Kenapa? Sahabat-sahabat Nabi ini hampir-hampir tidak ada istilah kata sisi Allah apa? Meloncat dengan cepat. Ini kekuatan orang-orang yang cerdas. Karena itulah hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengembalikan agama ini yang benar. Maka disebutkan kembali wa ubudiyatul qalbi adzam min ubudiyatil jawarihi wa akbaru wa atwa. Dan ibadahnya hati adalah lebih besar daripada anggota tubuh lebih agung dan yang perlu dicatat kembali wa adwa apa lebih kontinu lebih stabil lebih istiqomah Tidakkah kita melihat ada orang-orang yang kokoh di jalan Allah secara zahir kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali kokoh hati. Coba lihat Orang-orang yang kita lihat dalam perjalanan agamanya istiqomah. Coba dekati dan tanya. Tanya jauh-jauh jalan agama dia. Mesti berangkat dari mana? Berangkat dari sini. Dan coba lihat ada orang-orang yang datang mendadak di dalam agama. Kelihatannya kusut, kelihatannya langsung ribut menampilkan sesuatu yang hebat. Kemudian tanya, kenapa kamu ini? Coba tanya, Kemudian setelah kita dapat jawaban, kemudian amati perjalanan agama. Sebagai contoh, saya kisahkan. Ada di kalangan umat Islam hari ini. Ada orang-orang yang tobat kelihatan mendadak mengagetkan. Kalau kita melihat kita terkejut. Ya kan? Ada teman-teman kita yang dulu misalnya ahli maksiat. uh, tiba-tiba pakai sorban, pakai Ya kan? Kemana-mana kayaknya kursi agama Allah. Tapi setelah hilang musim-musimnya, hilang juga sepertinya ibadah. Saya pernah melihat ada orang seperti ini. Ikut rombongan keliling dari masjid ke masjid, ke sana kemari. Luar biasa. Dipir nggak pernah berhenti, sholat malam nggak pernah berhenti, Luar biasa. Kadang kita kaget. Pakai baju gak peduli orang lain, bajunya gak karuan ya, kelihatan islami, bagus. Begitu selesai kurus, masuk lagi di kantornya. Saya pernah ketemu, mohon maaf ini hanya contoh saja. Ya. Di jalan itu duduk-duduk sama orang perempuan. Kemudian ditegur lari. Ternyata pacaran. Artinya, di sinilah coba tanya, jauh-jauh lah, kenapa kamu melakukan kurun gini-gini? Wah ini kayaknya bagus, kayak ini, mesti kan begitu. Wah teman-teman saya ikut begini, ikut begini. Wah ini saya senang sekali kayaknya teman-teman. Rendah sekali. Dasar dia masuk ke dalam sebuah ibadah itu rendah. Makanya kalau kita lihat perjalanan ibadahnya sulit untuk bisa dawam. Apa jawab tadi? Istiqamah. Karena bukan berangkat dari hati. Bukan berangkat dari alam. Bukan berangkat dari keyakinan. Bukan. Tapi berangkat dari pemahaman yang rendah. Beda sekali dengan para sahabat. Mereka ketika masuk di dalam Islam berangkat dengan hati yang dahsyat. Makanya orang-orang yang kita lihat perjalanannya kuat di dalam agama dengan ujian-ujian yang berat yang kuat, tanyakan dia di dalam beragama. Pasti berangkat dari hati-hati yang besar. Berangkat dari hati-hati yang besar. Ini ternyata yang menjadikan ibadahnya itu tidak mudah jatuh bangun. Kalau toh jatuh manusiawi kan, kadang kadang imannya mengalami apa? Surut. Dia mudah apa? Mudah kembali. Maka Nabi Tuhan Allah lihat ibadahnya para ulama-ulama roban, Ya, ibadahnya para ulama robbani teguh, kokoh. Di saat lapang, di saat sempit tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Gawang. Dan lihat ibadahnya orang-orang yang tidak punya hati. Di saat menguntungkan ibadah, di saat melihat kayaknya tidak ada keuntungan apa, sudah tidak ibadah. Seperti kita contohkan orang yang beribadah puasa, yang hatinya karena membangun cinta kepada Allah, Ramadan dengan tidak Ramadan sama. Tapi orang-orang yang tidak membangun dengan hati yang marifat kepada Allah, beda. Ramadan kelihatannya luar biasa, setelah Ramadan dia juga luar biasa. Cuma beda luar biasa. Ini tidak bisa gawang, tidak bisa istiqomah karena beda hati. Yang menjadikan kokohnya orang menemukan sesuatu itu dari hati. Ini kalimat yang sangat bagus dinasihatkan oleh beliau. Wahia wajibatun fi kulli waktin. Maka ibadah hati itu adalah wajib di sepanjang waktu. Makanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu apa? Jangan berubah dohir atau hati. Hah? Jangan pernah ada perubahan bayar atau hati. Hah? Hati. Mana doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya kan? Allahumma la tas'al musibatana fi Janganlah menurut ya Allah timpakan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang menimpa agama kami. Dan pangkalnya agama itu adalah di mana? Di hati. Dan jangan menjadikan dunia adalah menjadi kepentingan kami. Kepentingan itu di mana letaknya? Di hati. Ini semua adalah kekuatan orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana beliau mengutip mithla mahabbatillahi wa rasulihi wa tawakkuli ala Allahi wa ikhlasi dini lahu wa syukri lahu wa sabri ala hukmihi wa la minhu wa rajai lahu ma wa ma yattabi'u dhalika dicontohkan oleh beliau ibadah-ibadah hati seperti mencintai Allah mencintai Rasulullah berserah diri kepada Allah mengikhlaskan agama bersyukur bagi Allah, bersabar atas hukum-hukum Allah, takut dari Allah, berharap kepada Allah dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, membangun ibadah dengan membangun ibadah dohir lebih cepat mana? Hah? Lebih cepat mana? Lebih sulit mana? Lebih sulit membangun ibadah. Lebih cepat membangun ibadah doa. Karena itu lihat ya, saya soleh dengan belajar. Aziz ya, ketika memberikan salah dalam kitab salah satu usul Beliau mengambil istidlal dengan pengajaran tauhid. Berapa tahun Nabi mengajari tauhid? Murni Nabi mengajari tauhid para sahabat berapa tahun? sepuluh itu murni. Karena pada waktu sepuluh tahun itu belum turun ayat-ayat tentang apa? Ahkam. Kemudian tiga tahun sudah mulai turun ayat hukum. Pada tahun ke-13 Hijrah, eh ke-13 kenabian turunlah perintah apa? Salat setelah Isra Mi'raj. Ini sepuluh tahun murni Nabi mengajari tauhid. Kemudian setelah di Mekah, Nabi berdakwah berapa tahun? Berapa? 10 tahun. Nabi berdakwah selama 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul umur 40 tahun. Maka usia Nabi SAW adalah 63 tahun. Selama 10 tahun di Madinah beruntung ayat-ayat tentang apa? Ayatnya tentang apa? Tentang hukum, tentang perintah, tentang larangan. Yang hari ini kita mengerjakan perintah dan larangan itu serasa berat atau ringan? Hah? Hari ini kita mengerjakan perintah Allah dan larangan Allah yang begitu banyak itu rasanya berat atau ringan? Berat, tapi sahabat Nabi mengerjakan perintah dan larangan pada waktu itu dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama turun ini, turun ini, turun ini, turun ini bertubi-tubi dan mereka menjalani dengan mudah. Kenapa? Ya. Beda dengan di Mekah. Nabi mengajari tauhid itu 10 tahun tauhid. 10 tahun itu ayat ketika turun berbicara tentang Allah, berbicara tentang zatnya, berbicara tentang namanya, berbicara tentang sifatnya berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat itu terus menerus 10 Kenapa? Bongkar penyakit hati itu jauh lebih berat daripada bongkar penyakit apa? Penyakit tubuh. Dan demi memperbaiki penyakit hati itu jauh lebih berat daripada memperbaiki penyakit tubuh. Karena itulah tadi telah diterangkan oleh beliau ibadah-ibadah hati ini tidak mudah. Sebagaimana contoh tadi, salah satunya ibadah hati yang paling besar apa tadi? Apa? Mahabbah, mencintai Allah. Mungkin kita sekarang habis ngaji, ya habis ngaji ini, kalau ditanya apa ibadah hati yang paling besar, kita bisa menjawab mencintai Allah. Tapi kita akan terlihat di dalam kehidupan kita kalau kita sudah diusir oleh Allah. Itu akan terlihat. Akan kalau kita sudah diuji oleh Allah. Seberapa kita mencintai Allah. Tadi sudah kita sebutkan di awal, perjalanan untuk bisa mencintai Allah dilalui dengan perjalanan yang panjang. Kenapa? Cinta itu tidak datang mendadak. Proses pertama orang itu bisa mempunyai kecintaan yang sejati berangkat dari mana? Dari ilmu. Nah kalau dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah menekuni ilmunya Allah tentang namanya, tentang darahnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tidak mungkin datang tiba-tiba cinta gratis dalam tubuhnya tidak Nah sekarang kita melihat seberapa kita telah menekuni jalan ilmu mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Dari sana kita sudah bisa melihat seberapa kadar mencintai Allah. Makanya ketika diuji oleh Allah, jawaban lisannya sama, begitu diuji oleh Allah sudah beda sikap. Antara tuntutan mencintai Allah dan antara tuntutan mencintai selain Allah sudah kelihatan. Sebagaimana dalam sebuah ayat wa minan nasi maya wa min dunillahi andadan yuhibbuhum fa'ubillah hubbillah wal ladzina amanu asyaddu hubban kita hari ini disuruh meninggalkan ini, disuruh meninggalkan ini, bisa kita langsung ya sekarang saya kerjakan. Gak mudah kan? Gak mudah. Persoalannya sekarang itu bukan karena masalah Bukan masalah kita tidak tahu kalau itu Tuhan. Bukan masalah tidak tahu kalau ini wajib bukan. Ujung-ujungnya itu kalau sudah ditanya jujur, kepentingan nafsunya. Kan begitu. Saya kalau ninggalin ini, ngerjakan ini, terus ini gimana? Ini gimana? Kan begitu kan? Kalau sahabat-sahabat Nabi tidak begitu. Kalau sudah imprenta, ini larangan, sudah tidak ada lagi ini di mana, ini di mana tidak ada. Kenapa? Dia tahu yang merintahkan ini adalah kekasihnya. Dia mengenal Allah cerita. Makanya lihat Nabi kita Muhammad SAW di Taif dilempari orang-orang sampai berdarah, datang pertolongan Allah jalla dari kekasihnya karena Nabi adalah sangat tinggi marifatnya kepada Allah yang diharapkan dari Allah Allah menganggap orang-orang ini Allah Allah memberi petunjuk Hah? Allah memberi petunjuk. Itu orang-orang yang marifat kepada Allah. Tahu benar bagaimana walaupun dohirnya susah. Dilempari batu-batu sampai berdawar itu berat. Datang tawaran gunung, malaikat membawa gunung, nawarkan. Bagaimana ya Muhammad saya turunkan gunung ini pada mereka jangan. Semoga Allah mentakdirkan lahir dari generasi mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma fi qawli Fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah pun berilah petunjuk pada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Dalam keadaan Nabi menjalani ujian yang berat. Kenapa? Karena Nabi punya hati mengenal mereka kepada Allah. Mengharap adabnya dengan mengharap rahmatnya. Nabi lebih duluan mengharap apa? Rahmat. Inilah hamba-hamba Allah yang tahu benar bagaimana mengenal Allah di dalam hatinya, mencintai Allah di dalam hatinya, sabarnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Maka dengan demikian menjadi nyata kembali bagaimana seharusnya kita kembali membangun ibadah ini dengan banyak kembali kita memahami ilmunya Allah, pengajarannya Allah, khususnya apa yang Allah ajarkan tentang zatnya, tentang namanya, tentang sifatnya, dan banyak-banyak mengambil nasihat dari penjelasan para ulama yang berkaitan dengan marifatullah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini ilmu sunnah yang paling agung. Yang diisyaratkan oleh Ibnu Mas'ud ilmu yang awal ilmu yang awal mula diangkat oleh Allah apa? Al khasyah Takut. Apa maknanya? Ilmu yang pertama kali mulai dijauhi manusia tidak mendapati darinya adalah ilmu yang mengantarkan manusia takut kepada Allah. Itu ilmu tentang apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal dan Allah namanya, sifatnya, Sebagaimana kemudian orang-orang yang sudah mengenal Allah seperti ini, dia meraih buah yang khusus. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Kalau ini ilmu yang awal mula diangkat oleh Allah, kemudian ini yang menjadi ketentuan mulianya kita, lalu kenapa kita banyak membiarkan diri dalam keadaan kita jahil kepada Allah Azza Bapak-bapak muslimin, ikhwan wa akhwat Wa rahimakumullah. Walihada kana al-iman wajib al-qalbi ala dawa. Karena itu urusan iman, belajar iman, pengajaran tentang iman, nasihat tentang iman, ilmu tentang beriman itu Allah wajibkan atas hamba tidak pernah ber jadi belajar iman itu tidak boleh istirahat. Ya. Belajar iman itu tidak boleh istirahat. Belajar hukum kita sudah tahu ini, ini selesai tinggal kita amatkan. Tapi belajar iman tidak bisa istirahat. Apalagi kalau kita mendengar kaidah al-sunnah al-iman yazidu wa yang apa? Yazidu wa Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sekarang saya tanya, kalau iman itu kita tidak usahakan bertambah Berhenti atau berkurang kasih Iman itu kita tidak upayakan untuk bertambah Berhenti ya, Stagnan atau turun Turun Kenapa? Hada qawaidul iradah Ini kaidah kehendak manusia Sebagaimana Ibnu dalam menerangkan kehendak manusia itu kalau tidak diarahkan kepada yang hak berhenti dia berhenti dia. terus dia kemana tetap berkehendak kalau tidak dibawa kepada kehendak yang hak dia akan berkehendak kemana yang batin tidak ada kehendak manusia kalau tidak dibawa kepada yang hak kemudian berhenti tidak berkehendak tidak amalan manusia kalau tidak dibawa kepada amalan yang hak berhenti nggak? Nggak ada. Makanya Nabi mengatakan, Aukamakala Rasulullah SAW, Astagfirul Asma, apa? Al qaris wal Hama. Nama yang paling benar adalah qaris dan Hama. Apa maksudnya? Ini mengisyaratkan tabiat manusia. Manusia itu tidak pernah berhenti berkeinginan dan manusia itu tidak pernah berhenti untuk berbuat. Loh, sekarang kalau orang tidak melakukan sesuatu, melakukan nggak dia? Yang lain? Hah? Melakukan nggak? Mungkin kita dia tidak melakukan, dan terusnya duduk dan duduk itu namanya juga melakukan. Ya kan begitu. Loh, dia tidak melakukan apa-apa, terusnya lain. Dia ngantuk, dia ngantuk upayakan untuk naik, mesti akan belok. Ini kita paham. Maka diterangkan kewajiban belajar tentang iman itu tidak bisa berhenti. Contohnya dalil-dalil di Quran. Pernah nggak dalil Quran itu berhenti berbicara tentang iman? Pernah nggak? Tidak. Sampai pun Allah berbicara tentang hukum, selalu di situ pasti ada ayat disebut tentang apa? tentang iman? Pasti. Enggak pernah tidak. kadang kadang disebut di awalnya diingatkan, ya ayyuhalladzina aman Dia cari lagi tentang iman. Iya. kadang kadang disebut di akhirnya disebutkan nama Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa samiul alim. Disebutkan. kadang kadang disebutkan perbuatan satu dalil pun kecuali Allah dan Nabi-Nya berbicara tentang apa? Iman. Itu menunjukkan belajar iman itu tidak bisa berhenti. Tidak bisa ada istilah libur belajar iman. Kemudian lagi, bahkan di dalam dalil diterangkan sesungguhnya iman di dalam hati seseorang itu seperti baju. Apa maksudnya? Nah, Iman seperti baju yang kita beli. Gimana? Paham nggak? Baju yang kita beli, kemudian kita simpan, kita pakai, atau kita simpan lama-lama. Lama-lama rapuh, ya kan? Nah, kalau bahasa Jawa lawas, tahu lawas? Ya, baju itu sudah usang. Baju kalau sudah lawas sudah usang. Gimana baju ini? masih berbentuk baju, tapi kita mau pakai atau tidak mau pakai? Tidak mau pakai, kenapa? Baru kita masukkan lengan satu, di sini sudah crack. Jadi ya kan begitu kan? Baru kita masukkan kerannya sudah crack. Apa maksudnya? Robek satu-satu kan? Dan sudah tidak bisa berfungsi. Iman itu, sebagaimana diterangkan dalam beberapa riwayat, akan mengalami keadaan seperti apalagi iman-iman model kita sekarang ini. ya. baru sebentar termotivasi, sebentar lagi nganggur. Imannya stagnan. Ya. Gimana cara ngetes kalau iman kita nganggur? Tesnya gampang. Ada perintah dan ada larangan. Sudah, gimana sikap kita? Ada perintah dan ada larangan sama saja. Itu berarti imannya ini kalau bahasanya orang yang produktif mandul. Mandul. Enggak berfungsi. Dia punya iman, mu'min, tapi enggak berfungsi, mandul. Kena banyak virus. Dan ini sudah disyaratkan oleh Nabi. Satu pun fitnah yang dulu kita sudah terangkan. Fitnah itu banyak terjadi dan ini diantara yang menjadikan iman itu kayak gini. Kita orang mukmin, tetapi kayaknya nggak punya semangat. Kalau mau apa-apa, kayaknya ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Semua sepertinya tidak bisa. Kalau dulu para sahabat semua bisa. Ya. Kita ini orang beriman kadang-kala ada apa-apa, wah kayaknya sulit, semua sulit. Dulu sahabat tidak pernah mengatakan sulit. Dia harus berangkat hijrah berangkat. <laughs> Tidak punya pakaian turun ayat tentang hijab ordennya diambil, ditutupkan tubuhnya. Di dalam rumahnya arak berguci-guci turun ayat Innamal khamru najas Sesungguhnya khamr itu najas Bahwa keluar rumah ditumpahkan Kok mudah semua? Kita sekarang ini punya imam Bagaimana ngaji? Dia Ustaz saya itu cinta ngaji Tapi ini loh ada anak, ada istri, ada suami ada bapak, ada rumah, ada pekerjaan. Dari dia orang dulu juga sama. Ya. Orang dulu juga sama. Ada rumah, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang sehat, sama. Ada miskin, ada kaya, sama. Ada problem hidup juga sama. Ini sebenarnya bukan masalah persoalan hidup. Masalah iman kita ini sebenarnya perlu dilihat bagaimana sesungguhnya iman yang ada pada Maka menjadi jelas tuntutan kita untuk belajar iman itu adalah wajib sepanjang masa alat bawah. Sahabat Nabi saja sering-sering mereka silaturahim. Untuk apa mereka silaturahim? Sebagaimana kalimat-kalimat mereka yang sudah sering kita dengar, kalau sahabat bertemu dengan sahabat, Kata Imam Ibnu Qayyim al hadis untuk mengingatkan hadis Nabi. Itu kalau mereka bertemu. Kalau mereka bersua bertemu, Assalamualaikum, hayya bina nu'minu sa'ata. Mari ke sini kita duduk belajar iman lagi sebentar. Ikhwan dan akhwat sekarang kalau ketemu rumahmu sudah bagaimana, suamimu sekarang perkembangannya apa, ya kan? Sudah punya motor belum? Ekonominya sudah naik belum? Kalau ketemu saudaranya Ikhwan dan Akhwat dan dilihat kasihan anakmu, kasihan itu bukan kasihan apa-apa. Ternyata bajunya kok cuma begitu kasihan. Ya. Bukan kasihan itu pikirkan kasihan imannya, kasihan ibadahnya, kasihan ininya. Tapi yang dipikirkan kasihan apa? Anakku bajunya berapa? Ini bajunya cuma dua. Kasihan sekali ya. Kamu punya suami salah, kok begitu? begitu. Ini beda sekali. Jadi sekarang ini wacana kita ngaji sunnah, ngaji salah kadang-kadang pertemuannya itu bukan menasihati iman, gimana? Dulu-dulu ketika masih belum bersuami istri, belum beranak pinak, kalau ngaji ya api kita ini orang beriman harus menuntut ilmu harus ini. Apa juga begitu nasihati kalau sudah jadi suami istri nasihatnya sudah beda. Ya. Nasihatnya ya ngaji-ngaji tapi kamu kan punya anak punya istri ya betul Dulu para salaf juga begitu. Ya kan? Dulu para salaf juga begitu. Tidak ada istilah yang ngaji-ngaji. Enggak. Tidak ada istilah begitu. Loh kalau begitu gak mikirin rezeki, gak mikirin makan. Ya mikirin. Dan gak usah dibicarakan Makan itu tobiat manusia. Kalau yang namanya manusia lapar, tidak ada makanan, secara tobiat berusaha. Ya berusaha insya Allah. Cuma kalau orang dari dunia usahanya kan gila. Kalau orang beriman ya usaha wajar. Dan jangan dikira oh dia nggak berusaha. Ya, kita nggak tahu mana kita tahu dia berusaha dan tidak berusaha. Apa kalau berusaha diceritakan sama orang? Kan enggak kan? Ya, kecuali dia itu bergantung sama orang, minta-minta, ganggu orang, nah itu kita tahu kalau itu tidak benar. Banyak. Di sinilah letak yang harus kita kembalikan. Bagaimana kita ini selalu menjadi orang beriman yang bisa bersikap dengan benar. Sahabat dulu kalau bertemu yang dibicarakan iman mereka. Dan kalau ada musibah yang dibicarakan musibah tentang iman. Umar, khalifah yang seperti itu, setan saja takut bertemu dengan Umar, itu setan. Kalau sudah ketemu dengan sahabat Udaifa, apa yang ditanyakan Umar? Umar kalau sudah ketemu Hudzaifah apa yang ditanyakan? Wahai Hudzaifah, saya masuk catatan orang munafik enggak? Subhanallah. Itu Umar. Kamu itu diberi amanah oleh Nabi mencatat orang-orang munafik. Saya ini masuknya. Lu coba. Kalau sudah ketemu Hudzaifah tanya, "Wahai Hudzaifah, fitnah-fitnah yang pernah disampaikan oleh Nabi hari ini sudah terjadi belum?" Begitu diberitahu oleh Hudzaifah, wahai Umar, antara fitnah dan antara kamu masih tertutup pintu. Apa kata Umar? Na'udzubillahi minal kita. Saya berlindung kepada Allah dari apa? Dari kita. Ini menunjukkan sahabat itu paham kalau urusan iman itu tidak boleh berhenti untuk mereka terus memperbaiki menasihati. Ini mereka. Dan inilah sebenarnya cara kita membangun agama kita yang benar bukan? Sebagaimana disebutkan oleh beliau yang terakhir, buat Islam wajibul jawarih fi ba'dil dan sedangkan Islam itu beda dengan iman. Islam itu kewajiban anggota tubuh dalam beberapa keadaan yang tidak diwajibkan oleh Allah dalam beberapa keadaan tidak sama dengan iman. Diwajibkan oleh Allah dalam seluruh keadaan. Hal ini beliau membawakan sebuah riwayat an Anasin radhiyallahu anhu qala dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu telah bersabda al-Islamu niyatun wal imanu fil qalbi Islam itu adalah sesuatu yang alaniah yang kelihatan wal imanu fil qalbi dan iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati setelah Nabi mengatakan Islam itu adalah alania dan iman itu adalah apa yang ada di hati, summa yushiru summa yushiru biyadihi ila sadri. Kemudian Nabi menunjukkan kepada dadanya, kemudian Nabi mengatakan apa? Nabi menunjuk kepada dadanya salah tamarra tiga kali Nabi menunjuk dadanya summa yaqulu kemudian Nabi mengatakan at-taqwa At-taqwa, hauna takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Makanya takwa yang benar adalah berangkat dari takwa qulub. Dari apa? Dari takwa hati. Dan hakikat takwa anggota tubuh yang benar itu berangkat dari takwa hati. Sebagaimana di dalam dalil Allah menjelaskan wa man Syair Allah, Fa'inna hamil Takwa al qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan siar siar Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan siar apa? Takwa yang ada di dalam Coba dia dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan tentang orang-orang yang diuji oleh Allah. Apa yang diuji? Diuji oleh Allah berkaitan dengan ketakwaan hati. Nah, ulaika alladzina ta'anallahu qulubahum min mereka inilah orang-orang yang diuji oleh Allah. Hati-hati mereka diuji oleh Allah untuk takwa. Menjadi jelas kesimpulan yang terakhir di sini dari hadis Nabi ini kita kembali mendapatkan keidah bagaimana cara kita membangun jalan kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla yang benar kembali adalah kembali kepada bagaimana kita membangun kewajiban hati kita yang benar yang harus kita dahulukan yang kita prioritaskan dan yang tidak boleh pernah kita tinggalkan dalam segala apapun bangunan ini harus selalu kita tegakkan sedikit saja kita mengalami pergeseran di dalam masalah-masalah ini fitnahnya besar coba lihat pada waktu perang punya, fitnah apa yang menimpa para sahabat Hah? Fitnah zahir atau fitnah hati? Fitnah hati. Apa? Ibad jabat kasrotuku. Ingatlah kalian ketika kalian berbangga dengan apa? Banyaknya jumlah kalian. Kelihatannya sepele kan? Kelihatannya sepele. Ya. Ini yang berbangga pada waktu itu adalah umat Islam generasi pertama. Sahabat kan? Orang yang mereka secara umum karena pernah bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi, mereka adalah orang-orang yang punya harapan imannya baik. Itu saja ketika mereka sedikit kena fitnah di dalam hatinya, maka Allah timpakan kekalahan Mudah-mudahan apa yang kita ambil faedah pada faedah ini yang keenam kembali mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengembalikan hakikat ujian-ujian dan perjalanan kita di dalam iman ini, di dalam agama ini kembali kepada kemana kita mengambil prioritas dan mengambil kepentingan yang paling besar di dalam agama kita yaitu kita mengembalikan kewajiban yang akbar yang paling besar di dalam hati kita kemudian kita tambahkan al-aslu sabit insyaallah masih bisa Usul oh, yang ketujuh Yang semakin kembali Mendidik kita Untuk membangun Agama ini dengan cara yang benar Mengembalikan Agama ini mulai dari hati kita yang benar Dan menempuh jalan Bagaimana kita Islamul Qulub Kenapa kita harus banyak Islamul Qulub Al-Aslu Sabi Usul yang ketujuh yang diterangkan oleh beliau Al-qalbu hadapun hadapun di syaitan Hati kita itu hadapun Apa hadapun? Sasaran ya. Sasaran bagi syaitan Hati kita ini adalah sasaran pokok bagaimana setan menjatuhkan agama. Itu hati. Coba lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan kita. Id qala lil insani apa? Hah? Id qala lil insani kufur. Falamma kafara ya, inni bari'u Ingatlah ketika syaitan berkata kepada manusia, apa? Tujuan final katakanlah kepada manusia apa? Okfur. Apa? Kafirlah kan? Kalau sudah kafir, apa? Ini baru oleh setan. Saya sudah sih? Berarti puncaknya setan itu adalah menjatuhkan agama di hati kita. Menjatuhkan agama di hati. Makanya Al-Imam ketika menjelaskan tentang martabat setan ini memusuhi hati kita bertahap. Kalau dia bisa berhasil langsung kepada hati, dia langsung kepada hati. Apa? Mengajak kepada apa? Kekufuran. Kalau dia tidak mampu mengajak kepada kekufuran, diajak kemana? Diturunkan tingkatannya, marhalahnya. Kemana setan mengajak? bid'ah. Bid'ah ini masih urusan amalan dohir atau urusan hati? Urusan hati. Bid'ah itu mensejajarkan dirinya dengan Allah. Ya. Orang-orang yang menetapkan hukum yang tidak dituntunkan oleh Allah, meyakini tentang kebenaran yang tidak dituntunkan oleh Allah membuat agama sendiri, meskipun akhirnya yang mengamalkan itu adalah anggota tubuh, tapi asalnya bid'ah itu adalah qalbiyah. Diajak kepada bid'ah. Kalau bid'ah tidak mampu, apa? Diajak kepada kabair. Tujuannya apa setan mengajak kepada kabair? Dosa itu kalau sudah dilakukan manusia, dampaknya apa? Dampaknya apa? Menodai hati. Kan begitu kan? Dohirnya mungkin kita mengatakan kan cuma dosa besar tidak sampai kafir. Kan begitu? Tapi dosa itu kalau sudah dilakukan manusia, dampaknya hati itu tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam. Kalau tidak mampu mengajak kepada dosa besar, diajak kemana? Ke dosa kecil. Kalau tidak mampu lagi di bawah dosa kecil, dianggap kepada apa? Mubah. Meninggalkan yang lebih bermanfaat. Kalau sudah tidak mampu lagi diajak kepada yang mubah, meninggalkan yang utama apa mengerjakan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Ini kecerdasan setan. Dan orang-orang yang mereka paham adalah orang-orang yang punya hati. Dan ini akan naik. Kalau dia bisa naik, dia bisa naik. Makanya dalam beberapa penjelasan diterangkan sebagai ulama, lihat usaha setan. Nanti akan kita bawakan usaha setan itu lebih banyak kepada urusan hati, urusan pemahaman daripada urusan doa. Kemudian Mu'alim mengatakan kita baca dulu perkataan beliau. Lama alima adullahi iblisu iblis al-madara ala qalbi wal-i'timada الشهوات إليه وزين له من الأقوال والأعمال ما يسده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائب والخبائل ما من سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له به التعويق Beliau mengatakan, ketika iblis tahu bahwa sesungguhnya madar tempat berpijak, ya, tempat bersandar, alal qalb. Semua sandaran orang-orang beriman, pijakannya orang beriman itu di hati. Iblis tahu. Dari mana iblis tahu? Mana dalil yang menunjukkan iblis tahu? Ada yang tahu? Mana dalil yang menunjukkan iblis tahu? Kalau sadar kekuatan orang beriman itu di hatinya? Hah? Gimana Zat? Illa ibadah kabin minhumul mukhlasin. Jazakallah Iblis mengatakan kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Saya tidak bisa. Berarti iblis tahu di mana letak ikhlas dalam hati. Iblis itu tahu betul kemenangan musuhnya orang-orang beriman itu hatinya. Sebagai bukti ketika Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah, apa Allah memberikan keterangan? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hambaku yang apa? Yang ikhlas termasuk dari Allah yang ikhlas. Ketika Iblis itu tahu kekuatan orang beriman itu di hatinya, kata beliau, ya, wali iman alaihi, sandarannya orang beriman itu di hatinya, maka Iblis membuka permusuhan atas orang beriman dengan langkah apa? Al-wasawis. Apa wasawis? Bisikan-bisikan omongan-omongan subhat. Yang mencerna ini siapa ini? Bisikan-bisikan itu yang terima, yang mencerna siapa? Hati kan? Hati itu dimasukkan was-was. Ya, dimasukkan bisikan-bisikan. Wa balawi biwujuhi sahawati ilaih. Dan hati itu ada iblis membuka permusuhan dengan membawakan berbagai macam bentuk selera kesenangan bagi hamba. Ini untuk memancing gaya atau memancing hati? Hah? Memancing gaya atau memancing hati? Memancing hati. Karena hati itu punya tabiat apa? Hubus syahwati. Hati itu punya tabiat apa? Cinta apa? Syahwat. Syahwat itu kecintaannya hati kecintaannya nafsu manusia. Ya. Tempat bersandarnya mahabbah itu di dalam hati. Dan manusia punya tobiat mencintai hal-hal tertentu yang diterangkan oleh Allah. Manusia punya tobiat cinta dunia enggak? Cinta dunia. Cinta harta enggak? Punya. Ya kan? Cinta kesenangan-kesenangan dunia banyak. Hub. Zuyyina nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min ad-dhahab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal dari dalika tahu dunia tabiat manusia itu hatinya menyenangi apa? menyenangi dunia maka setan membuka pintu hati untuk mau ikut yaitu apa? dibukakan kesenangan-kesenangan hati karena setan tahu nanti caranya kalau sudah masuk ke sini tujuan akhirnya apa? Supaya hilang keikhlasannya. Kan begitu. Kalau sudah hilang keikhlasannya gagal sudah. Gagal sudah. Maka diberikan wasawis kemudian ditampakkan sahabat, ditampakkan kesenangan-kesenangannya nafsu supaya diikuti oleh hati. Ini usahanya setan. Kemudian setan menghiaskan bagi seorang hamba dari berbagai macam keadaan-keadaan dan amalan-amalan ma yasuddu bihi yang diupayakan oleh setan supaya itu bisa menghalangi hamba dari jalan dia. Makanya diterangkan dalam dalil, setan itu duduk di dalam mana saja hamba Allah, dia duduk di dalam semua kebaikan. Dia duduk di situ. Ini usaha setan. Sasarannya adalah kepada hati manusia. Wa amadahu min asbabil ghayyi dan setan membentangkan sebab-sebab penyimpangan bima yaqtahu an asbabit taufik yang bisa menghalangi manusia dari sebab taufik. Kalau ada orang dapat petunjuk, setan tampakkan jalan-jalan yang menyimpang supaya jangan sampai dia berhasil. Ini setan. Wana sobalahu minal masyayat wal kabai. Dan setan membentangkan dari penghalang-penghalang dan tali-tali yang merintangi berupa hal-hal yang kalau seorang hamba selamat terjatuh di dalamnya maka hamba itu tidak akan selamat min ayyus ayyasulalahu bi ta'wil untuk dia terhalangi, terganggu dari keberhasilan. Paling tidak lambat. Ini setan. Sehingga tambah lama, tambah lama hati itu berubah. Itu harapan. Maka diterangkan oleh beliau wala makanan amru bihadhil khaturah. Nasihat beliau tentang masalah ini ketika masalah ini masalah ternyata hati kita ini adalah yang diincar oleh iblis. Itu hati kita maka mementingkan untuk memperbaiki hati wa diri dan menepatkan hati Tasdeh membenarkan tasdeh menepatkan itu adalah aula mahkamah dasar itu yang paling pantasnya yang selalu bersandar padanya orang-orang yang menempuh jalan orang yang sedang menempuh perjalanan Orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas tahu banyak rintangan dan menyiapkan diri dengan rintangan itu, atau yang penting berjalan. Nah, tahu betul tentang rintangan-rintangan di jalan dan mempersiapkan diri bagaimana menghadapi rintangan-rintangan itu, atau yang penting dia berjalan, yang penting keyakinannya besar, yang penting dia sudah punya modal banyak, punya bekal banyak. Gimana? Ada orang bekalnya banyak, keyakinannya kuat, tapi tidak memperdulikan rintangan-rintangan di jalan. Umumnya orang seperti ini berhasil atau gagal? Gagal. Ada orang mungkin bekalnya tidak terlalu banyak. Ya. Bekalnya mungkin tidak terlalu besar sebagaimana yang ada. Tapi dia tahu masalah-masalah yang ada di jalan. Kemudian dia tahu bagaimana rintangan-rintangan yang ada dan dia tahu cara bersikap yang benar. Kemungkinan orang seperti ini walaupun jalannya sambil terseok siap mungkin kehabisan bekal di jalan dan sebagainya, memungkinkan orang ini berhasil. Mungkin. Mungkin. Maka inilah hal yang dinasihatkan oleh beliau. Orang yang menempuh perjalanan untuk menyelamatkan agamanya, dia harus tahu benar medan perjalanan medan ini ada musuh dan musuh ini sudah menjadi ketentuan Allah hikmahnya Allah musuh ini sudah memberikan apa ultimatum bahwasanya dia pasti berhasil kecuali adalah orang-orang yang apa ikhlas maka kita harus tahu benar di mana letak kemenangan kita Berarti kalau kita simpulkan di mana kemenangan kita? Di hati kita. Apa program yang paling besar untuk kemenangan kita dari musuh-musuh kita? Bagaimana meraih hati yang apa? Ikhlas. Ya. Ada sebuah kitab yang bagus sekali. Mungkin anda bisa mempelajarinya, bagus sekali. Dan banyak sekarang beberapa ulama menulis kitab khusus judulnya Al-Ikhlas. Ada kitab Hadal Ikhlas Liman Arad dan Ikhlas Inilah ikhlas bagi orang yang menginginkan ikhlas Ada lagi kitab Kitab berikhlas Yang ditulis oleh Syekh Hussein Al-Awalisa Itu juga bagus kan Hadal Kitab berikhlas, Bagus kan Dicontohkan kebesaran-kebesaran ikhlas dan kesuksesan-kesuksesan orang-orang yang ikhlas dan bagaimana cara jelas Itu baru diterangkan para ulama. Ya. Maka tidak ada usaha yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang yang berjalan yang cerdas kecuali selalu membenarkan keikhlasan hatinya dan menempatkan hatinya wan amrodihi dan dia banyak melihat penyakit-penyakit hati Salah satu penyakit hati yang paling prospek dibawa oleh setan supaya gagal dari ikhlas. Apa? Ada perkataan setan. Ah, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan setan itu sudah berputus asa dari orang-orang yang ditakut. Ya kan? Kecuali satu. Apa? Berusaha untuk mengadu. Membuat saingan berusaha untuk membuat saingan di antara mereka. Kalau ini sudah berhasil, maka keikhlasan lambat laun apa? Luntur. Itu salah satunya. Bahkan di antaranya lagi salah satu hal yang menjadikan orang jatuh ke sini, setan itu membawa orang kepada perang. Sebagian dalam riwayat diterangkan awalu usyallahu awal pertama Allah dimaksiati oleh hamba. Apa dosa pertama yang hamba Allah bermaksiat kepada Allah? Apa coba? Dosa pertama yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Dosa apa itu? Nah, dia tahu? Dosa apa yang pertama? Seorang hamba Allah bermaksiat kepada apa? Al-hasad. Siapa yang melakukan hasad pertama? Iblis. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Allah. Al-hasad. Dalam sebuah riwayat, menyampaikan dalam surah yang dikutipkan pada waktu Nabi Nuh Iblis pernah mengatakan kepada manusia hati-hatilah kalian dengan hasad Hasad itulah yang menyebabkan saya hari ini menjadi hamba Allah yang terlaknat seperti ini. Menjadi kafir. Akhirnya tidak bisa ikhlas kepada Allah. Padahal dulu iblis ini di mana tempatnya? Di surga. Begitu hasad Ikhlasnya kepada Allah jatuh. Sebagaimana dulu kita pernah mengkaji masalah apa? Hasad. Hasad inilah yang menjatuhkan keikhlasan manusia. Dan disinilah salah satu pintu iblis membawa orang-orang kepada hasad, tanakus, saling iri, saling menjatuhkan di antara mereka. Yang akhirnya keikhlasan itu adalah hilang. Ini penyebabnya adalah hasad. Dan di mana letak hasad itu dicampikkan? Di dalam hati. Ya. Di dalam hati manusia. Maka menjadi jelas sekali apa yang dinasihat oleh beliau kembali memperhatikan penyakit hati dan bagaimana menyembuhkan penyakit hati ahama ma tanassaka bihin nasikun sepenting-pentingnya amalan orang-orang yang beribadah selalu membangun ibadahnya adalah bagaimana melihat penyakit-penyakit hati dan menyembuhkan penyakit hati. Karena disinilah letak pintunya iblis untuk menghancurkan keikhlasan ibadah kita. Kalau sudah hancur keikhlasan, hancur semuanya. Seorang dai jatuh keikhlasannya jatuh. Penuntut ilmu jatuh keikhlasannya jatuh Orang alim jatuh kayak rasanya jatuh sudah, jatuh semua. Maka ada sebuah nasihat keterangan yang sangat penting sekali saya tambahkan pada kesempatan barokah ini. dalam sebuah kitab Ma'alim Kisuluk wa Tazkiyatul Nufus yang ditulis oleh Buddha Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Ali Abdul Latif beliau mengharapkan pada bab maka itu syaitan tipu dayanya syaitan beliau mengutip perkataan Imam Ibn Jauzi rahimahullah taala kata Imam Ibn Jauzi i'lam annal al aqdar alladhi ladhi minhu al-iblis ala nas huwal jahlu. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya pintu yang paling besar di mana iblis dapat selalu mudah masuk pada pintu tersebut atas manusia itu adalah al-jahlu. Apa? Kebodohan. Fahuwa yadkhulu minhu juhari di amani. Bodoh inilah yang membawa iblis masuk kepada manusia dengan aman dan tentram. Salah satu contohnya tadi. Hasad. Berangkat dari mana hasad? Berangkat dari mana? Dari bodoh. Makanya kebanyakan orang-orang yang hasad menunjukkan bodoh bodohnya. Bodoh dari apa? Bodoh dari sifat akalnya Allah, perbuatannya Allah. Apa? Hasad itu sebagaimana kita tahu iri dan ingin menghilangkan nikmat Allah yang diberikan pada siapa? Pada hamba yang lain kan? Sebenarnya dia ini bodoh kepada siapa terjadi hasad? Bodoh kepada Allah. Dia tidak terima kalau Allah itu membagi-bagi rizkinya menurut kehendaknya siapa? Nah, menurut kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Kalau dia mengenal sifat Allah, mengenal bahwasanya rahmat ini milik Allah, al-fadlu min Allah, yu'ti bihi man yasha. Setiap hamba yang diberikan oleh Allah itu Allah yang bertanda, Allah yang menginginkan. Kalau dia paham seperti ini, bagaimana dia harus asat kepada orang lain? Sama saja dia itu melawan Allah tidak terima dengan siapa? Dengan Allah. Ini buat dari bodoh kepada Allah. Maka kemudian bodoh dengan nikmat Allah, bodoh dengan rizkinya Allah, akhirnya dia melakukan apa? Hasad. Yang lebih aneh kalau ada orang alim hasad, eh, ini lebih aneh. Ya kan? Lebih aneh lagi. Loh, padahal seharusnya kalau orang alim itu, kalau tadi pintu masuknya iblis yang paling mudah itu dari mana tadi? Dari kebodohan. Berarti logikanya orang alim itu bisa dimasuki nggak? Logikanya bisa dimasuki nggak? Nggak bisa. Tapi kita melihat secara kenyataan bisa dijamin orang alim tidak dimasuki oleh iblis? Enggak. Kenapa? Ibnu Rizal sebenarnya kata lebih lanjut wa, amal alim fala illa musariqah. Adapun orang alim tidaklah iblis bisa masuk padanya kecuali mencuri. Mencuri kesempatan, mencuri momen. Makanya orang alim itu harus selalu waspada. Walaupun dia punya ilmu harus selalu waspada. Kalau dia lengah sedikit, masuk iblis. Lambat laun terjadi fitnah. Walaupun orang berilmu. Walaupun dia tahu. Maka walaupun orang alim, dia harus murokobah kepada Allah. Pintunya iblis adalah berangkat dari kebodohan. Walaupun orang berilmu, kalau dia sudah lengah dengan keilmuannya, dia bisa menjadi orang yang memasukkan iblis dan akhirnya diporak-porandakan keikhlasannya oleh iblis. Dan alhamdulillah dari ini adalah fitnah yang juga terjadi pada orang-orang yang berilmu pada zaman dulu. Maka dinasihatkan oleh Ibnu Jauzi, "Wa qad labisa iblis ala katsirin minal mutaabidin bikillati bikillati ilmihim." Sebagaimana iblis membuat talbis kepada kebanyakan orang-orang yang beribadah yang tidak ikhlas disebabkan karena sedikitnya ilmu mereka. Maka dengan demikian, bagaimana caranya? Caranya kita harus kembali untuk banyak tolak ilmi dan minta tolong kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Dari sinilah insya Allah kita akan tidak mudah hati kita kena sasarannya iblis. Kalau sudah jatuh keikhlasan kita jatuh semua. Ikhwanafiddin wa akhwatiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini nasihat yang terakhir tidak disampaikan oleh beliau menasihatkan kepada kita apa sebenarnya kepentingan pokok yang menjadikan jalan kita selamat. Bagaimana kita banyak mengetahui penyakit-penyakit hati, kemudian kita berusaha bagaimana menyembuhkannya. Dan ini ada pembahasan-pembahasan yang khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang ringkas Amradul Qulub wa Shifa'uha. Ada kitabnya ringkas. Al-Imam qayyim menerangkan tentang pembahasan ini dalam kitab satu 18 di Masih Ibn Seton panjang lebar diurnakan. Di dalam kitab yang tadi saya kutip Ma'alim Fisuluk wa Tazkiyatul Nufus juga banyak diterangkan tentang maka itu syaitan. Yang kesimpulannya sebenarnya nafsu yang menjadi sumber malapetaka kita tidak bisa menahannya. Itu karena kita membuka pintu syaitan. Itu dikarenakan para Kenapa? Sekiranya setan itu tidak masuk pada tubuh kita, nafsu kita bisa dikendalikan dengan apa? Dengan iman. Tapi kalau kita sudah membuka pintu masuknya setan, maka nafsu ini dikobarkan oleh siapa? Oleh iblis. Jadi iblis itu sebenarnya tidak langsung mengkafirkan kita, tidak langsung merusak kita, tapi dia membakar, mengobarkan nafsu kita supaya kita ini membantu iblis untuk bermaksiat kepada Allah melalui nafsu kita. Karena itulah ulama dalam hal banyak memberikan petunjuk untuk menghadapi setan. Di antara dikir-dikir yang diajarkan oleh Nabi, dikir pagi, dikir petang, dikir makubah sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Al-awasim minasayatinil jinsi wal insi Coba lihat Faridah, faridah zikir Peringatan yang kita selalu baca pada petang, pada pagi, pada sholat-sholat kita lima waktu dan tempat-tempat yang lain Lebih banyak mengkaitkan dengan menghalangi dari setan atau dari nafsu kita Dari setan Mau kumpul suami istri harus mikir ya? Mikir hubungannya dengan nafsu atau dengan setan dengan setan supaya setan ini tidak masuk kemana kita mau masuk ke hamam harus dikir kepada Allah dari nafsu atau dari setan dari setan kan aku demikian minal khubuthi wal harus dari setan supaya setan tidak masuk ketika kita dalam posisi seperti ini oleh semua pikir-pikir itu adalah awasim tinil cinci wal ins. Kalau pintu ini terbuka, maka masuklah kemudian kita berkorban maksudnya. Maka menjadi jelas cita-cita kita yang ingin berhasil dengan agama kita, kita kembalikan bagaimana membangun hamba yang selalu ikhlas di sepanjang jalan hidup kita. Itulah kemenangan kita. Dalam keadaan bagaimanapun kalau hati kita ditolong oleh Allah ikhlas, maka insya Allah dan ikhlas ini adalah tidak bisa mendadak. Kita harus belajar untuk ikhlas melatih diri untuk bisa beramal dengan apa? Ikhlas. Dan itu butuh perjalanan, butuh tolak beralam, butuh berakhlak, beramal. Bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah Azza Sebagaimana Imam Syukri dan Pauli menasihatkan, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya kecuali apa? Memperbaiki niat saya. Ini semua kembali kepada keadaan hati kita. Bapak, kaum muslimin, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahmat rahmatullah. Ini insyaallah yang kita ambil faedah pentingnya kembali dan bagaimana kita kembali kenapa kita harus punya prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar untuk mengembalikan pengajaran hati dari usul yang keenam dan ketujuh ini akan menjadi jelas kembali kedudukan ini dan insya Allah mudah-mudahan dengan taufik Allah kita lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang pada usul yang kedelapan dan ini termasuk usul yang sangat rawan. Amrodul qulub khafiyah. Penyakit-penyakit hati itu sangat halus, sangat terselubung dan tidak mudah dipahami oleh sebarang orang. Ini mengisahkan kembali kita tidak bisa sembarangan. Itu mengajarkan kita kembali kita tidak bisa main-main di dalam urusan karena penyakit hati keadaannya seperti ini. Insya Allah usul yang ke-8 ini mudah-mudahan taufik Allah Azza kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan pada pertemuan akan datang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat din kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, Insya Allah sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan adalah dari saya sendiri dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan mudah-mudahan apa yang kita telah kajikan pada kesempatan barokah ini Allah menolong kita khususnya hati kita dilapangkan oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita kemudian dapat menjadi orang-orang beriman yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.